Kita, tarik kesimpulan bahwa hari Ahad adalah hari yang nama tersebut termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tengok untuk hari Minggu, dari manakah datangnya hari Minggu? Kok tiba-tiba muncul menggeser nama Ahad yang kita tahu bahwa Al-Ahad adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Al-Ahad. Mungkin kita bahas sejenak sebelum kita memulai mukadimah ini bahwa hari Ahad itu masih dipakai di abad awal 19. 19 Masehi. Hari Ahad masih dipakai orang-orang salafun soleh masih memakai hari Ahad. Akan tetapi setelah terjatuhnya kerajaan Majapahit yang di waktu itu Indonesia dijajah oleh yang paling lama menjajah Indonesia adalah oleh Belanda. Dengan inilah Belanda merasuk di Indonesia yang juga tujuannya untuk me menghancurkan umat Islam akan tetapi Allah berkehendak lain. Dan dalam misinya tersebut dia juga menyisipkan ikon ikon atau syiar Islam. Syiar Islam yang berada di tanah Jawa khususnya. Termasuknya adalah apa? Hari Ahad. Kita tahu bahwa Al-Ahad adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi digeser oleh mereka dengan menggata, dengan mengganti nama menjadi hari Minggu. Minggu ini diambil dari bahasa Portugis yang asalnya domingo dan terus berganti zaman, berganti masa jadilah nama ini lebih ringkas dengan minggu. Mungkin untuk para jamaah, para hadirin yang sudah mempunyai pengetahuan yang sudah tahu bahwa hari Minggu adalah termasuk hari yang dibawa oleh orang yang non-Islam bahkan dibawa oleh orang-orang yang mempunyai misi untuk menghancurkan Islam dengan kita mengetahui kita sudah tidak usah memakai hari Minggu akan tetapi memakai hari Ahad malam ini adalah malam Ahad dengan inilah merupakan kemuliaan bagi kita bahwa kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah untuk ingin dan selalu hadir majelis. Majelis yang membahas ilmu, majelis yang membahas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang memang syariat ini harus dilaksanakan oleh semua hamba-hambanya. Mungkin dalam sepekan sebelumnya kita sudah kehilangan seorang besar, seorang dai besar yang telah terkenal dengan banyaknya jamaah beliau dan beliau adalah orang yang sukses mensyiarkan Islam di ibu kota Jakarta. Beliau adalah Al-Habib Munzir Ibn Fuad al masawa Beliau adalah Anak yang keempat Dari lima bersaudara Yang beliau dilahirkan Di tahun 1973 Dan tutup usia Dalam 40 tahun Kita harus menunggu dan kita harus merasa susah atas apa yang menimpa kaum muslimin. Ini bukan musibah yang menimpa orang lain, akan tetapi ini musibah yang menimpa bagi kaum muslimin muslimat. Dikatakan bahwa man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa tidak mempunyai rasa susah karena sebab orang alim meninggal Maka dia adalah orang munafik Apakah kita sudah merasakan kesusahan itu? Kita telah ditinggalkan oleh beliau Seorang da'i besar Orang yang punya pengaruh Yang mensiarkan agama Islam di ibu kota Jakarta Dan kita tahu bahwa Jakarta adalah kota metropolit, kota yang semuanya serba bisa. Akan tetapi perjuangan beliau, subhanallah, mulai dari berdakwah di kampung beliau sehingga beliau menjadi orang yang besar dan disegani para muhibbin, para jamaah beliau. Dan yang kita harus renungi itu adalah kematian. Apakah kita sudah merenungi bahwa kita setiap saat, setiap waktu akan menghadapi kematian? Padahal setiap apa yang ada di bumi semuanya akan musnah. Semuanya akan hilang. Kullu syai'in halikun. Semua apa yang ada di bumi Bahkan bumi pun itu akan musnah. Akan tetapi kita melihat kejadian, kita melihat peristiwa dengan meninggalnya seorang alim, apakah kita sudah merenungi kematian itu akan juga datang kepada kita? Mungkin kita di malam hari ini masih bisa bernafas, akan tetapi di esok hari apakah kita masih akan bernafas. Atau setelah pulang dari majelis, mungkin dari salah satu kita, bahkan mungkin orang yang berdiri, orang yang duduk di hadapan hadirin akan juga menjemput ajal. Semua itu adalah rahasia Allah. Akan tetapi bagi setiap orang muslim jangan sampai ada satupun yang melupakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum bahwa kematian yang kalian semua berusaha untuk melarikan diri maksudnya melarikan diri ini gimana bahwa memang seorang harus menghindar dari segala bahaya seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa la dororo wa la diroro. Sesuatu yang membahayakan kepada diri kita dan membahayakan kepada orang lain hendaknya kita jauhi. Dengan inilah tekstual Al-Quran menjelaskan bahwa Innal mauta alladhi tafirruna minhu Sungguhnya kematian yang kalian semua lari dari kematian tersebut fa'innahu mulakikum bahwa kematian itu pasti akan menjemput kalian semua kita harus hadirkan tidak hanya setiap jam atau setiap hari bahkan setiap waktu kita hadirkan bahwa yang kita hadapi adalah kematian bahwa kematian adalah akrabu ghaib suatu yang tidak kita ketahui akan tetapi yang paling dekat dengan kita jangankan sejam yang akan kita jalankan satu menit yang akan kita jalani mungkin dan mungkin saja bisa kematian berada di menit tersebut apakah kita tidak merenungi mungkin di saat kita setelah bertemu keluarga dan setelah itu kita menjemput kematian atau di waktu kita tidur di malam hari dan itu menjadikan tidur yang tidak bisa bangun lagi dalam arti kematian yang kita hadapi. Ini adalah akrobu gaib. Kematian merupakan suatu yang tidak kita ketahui akan tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Summa dalam ayat tadi diteruskan summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ta Kemudian setelah kematian menjemput kita, setelah ajal kita hadapi, summa ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita akan dikembalikan, kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimil ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui suatu yang gaib satu yang kasat mata dan zat yang mengetahui suatu yang bisa kita lihat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan setelah kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dipertanyakan tentang apa, kenapa, tentang apa yang telah kita lakukan dan kenapa kita melakukan. Semua akan dihisap. Semua apa yang dimiliki oleh kita, baik berupa harta, maupun kita mempunyai istri, bagi yang sudah beristri, kita akan ditanyakan, bagaimana engkau menggunakan hartanya, dan bagaimana kita memperlakukan istri kita. Saya Sayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Dan akan diperlihatkan segala amal yang kita lakukan di dunia ini Dan akan dipertanyakan satu persatu Bahkan Rizki yang kita dapat Atau rizki yang Makanan yang kita konsumsi Itu juga akan dipertanyakan Seperti yang dikatakan bahwa Mengenai rizki ulama ahli mutakallimin, ahli kalam, ahli tauhid menjelaskan bahwa rizki adalah sesuatu yang sudah kita manfaatkan. Setiap sesuatu yang sudah kita manfaatkan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwa halaluhu hisab wa haramuhu azab. Itulah rizki. Rizki yang halal yang telah Allah berikan kepada kita itu akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan satu persatu. Tidak ada satupun yang akan meleset. Waharamuhu adab dan rizki yang kita hasilkan dari sesuatu yang haram itu akan menjadikan siksa bagi kita. Sungguh ini adalah renungan kita bahwa kita selalu dan mesti akan menjemput atau akan menghadapi sebuah kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa akhiru min hadimil ladzat. Wahai umat manusia, akhiru memperbanyaklah kalian semua mintikri hadimil ladzat untuk mengingatkan apa itu kematian. Untuk mengingatkan apa yang bisa mencabut segala kenikmatan, yaitu kematian. Aktsiru min zikri hadimil ladzat. Coba kita lihat bahwa min zikri hadimil ladzat min adalah min ibtidaul ghayah kalau dalam bahasa ilmu nahu bahwa orang ahli bahasa menjelaskan arti dari min sendiri adalah ibtidaul goyah. Mulai waktu kita dilahirkan, bahkan mulai waktu kita dilahirkan dan kita tahu dan kita mempunyai ilmu hendaknya kita selalu untuk mengingatkan apa itu kematian. Aksiru min dzikri hadhimil ladad Karena memang sebagian orang lalai dengan kematian. Ada kalanya melihat terlalu memandang orang yang lebih tua. Contoh, ayo ada yang mengajak, ayo kita ke majelis ilmu. Ayo kita ikut mengaji. Akan tetapi bagi para pemuda biasanya ada yang menjawab, "Ah, saya masih tua, entar kalau saya masih muda, entar kalau tua aja saya ikut pengajian." Lihat, dia adalah tertipu. Apakah dia tahu ajalnya? Apakah dia tahu ajal akan menjemput besok? Atau setelah dia berkata tersebut, ajal sudah menjemput. Dengan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk aktiru mintik dzikri dimilagat. Perbanyaklah untuk mengingat suatu kematian yang menjadikan kelezatan apapun itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibrahim At-Tamimi berkata bahwa syai'ani qata'a an ladzatid dunya. Ada dua hal ada dua perkara yang bisa memutuskan bisa menghilangkan kelezatan dunia. Yang pertama adalah apa? Zikrul maut. Dijelaskan bahwa Dikul maut seorang ingat kematian, dia tidak akan ingat yang lain. Orang ingat kematian, jangankan uang yang dipegang. Diri sendiri pun, dia masih mengkhawatirkan apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau tidak. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim At-Tamimi bahwa syai'an qata'an ladid dunia. Yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua, al-wuquf baina yadayillahi azza wa jalla. Perkara yang kedua adalah kita berzikir al-wukuf, kita tenang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari setelah kita bangun, kita pergi ke kamar kecil untuk melakukan wudhu dan melakukan sholat dan kita memohon ampun dan meratapi atas dosa-dosa yang telah kita lakukan itu termasuk sesuatu yang bisa melupakan kelezatan dunia. Akan tetapi yang kita pertanyakan apakah kita sudah merenungi dua hal tersebut? Apakah kita sudah melakukan dua hal tersebut? Setiap kita berjalan, setiap kita melakukan aktivitas, apakah kita dibingungkan oleh kematian yang selalu menghadang? Akan tetapi tidak tahu kapan kematian itu datang. Dengan inilah koreksi bagi kita untuk selalu berusaha menghilangkan dan melupakan kelezatan dunia dengan mengingat kematian dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat dan barokah. Mungkin ada salah atau khilaf al-fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir kami ucapkan kepada Alasan Ahmad Khulafi atas mukadimah tausiahnya Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua Selanjutnya marilah kita simak yaitu kajian kitab al Abidin bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa muwadah Allahumma ya Rabbana طهر قلوبنا من النفاق والحقد والحسد والكبر والرياء حصن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخسرنا يا ربنا يوم القيامة اخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Mari kita terus dan terus tingkatkan syukur kita kepada Allah Yang telah memilih kita Untuk bisa istiqomah di majelis seperti ini Dan ini bukan pekerjaan gampang dan ini bukan pekerjaan ringan Berat sekali orang bisa istiqomah untuk menuntut ilmu di zaman seperti ini Akan tetapi Kemurahan Allah untuk kita Kasih sayang Allah untuk kita pada saat ini Hingga kita bisa terus istiqomah di tempat ini dan semoga seperti Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini kelak Allah memudahkan kita untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pemirsa para pendengar yang kami cintai yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah kita langsung saja kepada apa yang telah kita mulai melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala kita pada pertemuan yang lalu sudah pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan masalah hati pembahasan masalah hati. Dan kita masih dibimbing oleh Imam Ghazali untuk terus menerus menjaga hati kita jangan sampai terkotori oleh penyakit-penyakitnya. Sampai di mana kira-kira? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada وأما Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada qaul musannif apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini wa amma in qassarta amalaka وقربت من نفسك موتك وتذكرت حال أقرانك وإخوانك الذين غافصهم الموت في وقت لم يحتسبوا وأما kemarin penyakit yang namanya tulul amal panjang angan-angan Panjang angan-angan ini membuat menghadirkan macam-macam musibah. Kalau orang panjang amal angan-angan sedikit taatnya kepada Allah, sebab kalau suruh melakukan kebaikan ia berkata, besok masih ada waktu. Padahal belum tentu esok hari adalah untuknya. Disuruh tobat menunda-nunda, ia mengira bahwasanya waktu masih panjang padahal belum tentu maksiat gampang hati menjadi keras kalau orang itu panjang angan-angannya masih ingat panjang angan-angan itu adalah orang yang tidak pernah hadir kesadaran bahwasanya ia akan mati sewaktu-waktu jadi nanti terus. Disuruh ibadah mah nanti-nanti. Katanya kalau sudah tua saja mah tobat. Iya kalau sempat sampai tua. Kalau masih muda sudah mati tidak sempat tua, tidak sempat tobat. Wa amma in amalaka. Adapun jika engkau memendekkan angan-anganmu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah mati esok hari. Jadi jangan diperpanjang angan-angan. Esok hari belum tentu milikmu. Kalau orang angan-angannya diperpendek, tidak perpanjang angan-angan, wa qarrabta min nafsika wa qarrabta dan kau dekatkan min nafsika dari dirimu, mau ke kematianmu, lihat kematian kita tuh amat dekat. Semua orang itu sebetulnya kalau ditanya itu sadar. Cuman di jalan di dalam menjalani hidup tidak sadar. Apa itu? Kematian. Kalau ditanya siapa yang bisa menjamin Anda hidup sampai besok hari, besok pagi? Tidak ada yang bisa menjamin. Akan tapi kayaknya kita itu hidup bakal terus hidup, tidak mati-mati. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ma itu yakinan ashbaha ma itu yakinan asbaha bil mashkuki mithlal mauti Aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini itu sesuatu yang sangat diyakini tapi mirip sesuatu yang dilakukan Seperti kematian. Kematian itu semua orang yakin, seyakin-yakinnya akan tiba. Cuman perilaku manusia itu seolah-olah ragu akan datangnya kematian. Kalau ditanya tentang kematian akan tiba, ia berkata tiba yang kematian itu akan tapi ternyata perilakunya adalah seperti orang yang tidak akan mati. Wa tadzakkar tahala akronika dan jika seseorang itu memperpendek angan-angannya, menghadirkan kematian di matanya. Ayun nasi akias, siapa orang yang paling cerdas, disebutkan oleh Nabi, aktaruhum lil mauti zikro, yang selalu ingat kematiannya. Ini orang cerdas. Watadzakarta, dan engkau mengingat hala akronika, keadaan saudara-saudaramu. Kemarin kita masih bercanda ria dengannya, eh sekarang sudah dikubur. Alangkah banyaknya contoh di kiri kanan kita orang yang tidak kita duga tiba-tiba sudah meninggal. Alladzina qafasahumul mautu. Kalau engkau berenung tentang orang-orang yang telah dikagetkan dengan kematian, fi waqtin pada waktu lam yahtasibuhu yang mereka tidak menduga-duga. Mereka tidak menduga bahwa kematian datang saat itu. Akan tapi ternyata inilah kenyataannya banyak. Tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Yang tiba-tiba dikagetkan oleh kematian. Dan seperti kematian telah mengagetkan mereka. Bisa saja kematian itu mengagetkanmu. Sadar atau tidak. Wala'allaka halaka mitla halihim. Bisa jadi keadaanmu itu kayak mereka. Kalau ada saudaramu, tetanggamu yang dikagetkan oleh kematian maka engkau pun bisa juga dikagetkan oleh kematian. Fakdari ya nafsi maka hendaknya kau ingatkan dirimu fakdari maka awas awas ya nafsi wahai jiwaku wahai diriku al gharura yang mudah tertipu yang tertipu gampang tertipu panjang angan wadkuri dan ingatlah makola Auf bin Abdullah hendaknya kita menyuruh diri kita Wahai diriku, wahai jiwaku, wahai wahai jiwa yang ada dalam diriku. Ingatlah perkataan Auf bin Abdullah rahimahullah taala. Auf bin Abdullah berkata, "Kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu." Alangkah banyaknya orang yang menghadapi esok hari ternyata tidak sampai. Ia berencana esok hari aku besok mau pergi ke sana, aku besok mau begini, aku besok mau begitu. Ternyata itu hanya sekedar rencana saja dan dicatat didengar oleh anak-anaknya. Tidak bisa sampai di esok hari. Wa muntadzirin lam yudrikhu. Alangkah banyaknya orang yang menanti esok hari tidak sempat bertemu dengannya. La ra'aital ajala wa masirahu. Kalau engkau melihat sadar akan ajalmu wa masirahu dan perjalanan perjalanan masih ajal kalau sudah datang begitu cepatnya la abghadal amala niscaya engkau akan benci panjang angan-angan niscaya engkau akan siap-siap kalau ada kabar gembira dari malaikat cuman sayangnya itu tidak ada apa yang anda apa yang anda lakukan jika ada kabar kabar dari malaikat Bahasanya dua hari lagi saya akan datang Kata malaikat Israel titik titik surat Hah? Dua hari lagi Dan ini sudah nggak bisa ditawar loh bu Gimana Padahal bisa saja lebih dekat dari dua hari ajal kita. Nah ini, niscaya kita tidak akan senang panjang angan-angan. Kalau kita tahu bahwa saja perjalanan kita panjang, dan waktu untuk berbekal hanya dua hari, kira-kira apa yang kita lakukan? Akan sibuk kita untuk berbekal. Anggap saja perjalanan, Bu, sekarang berangkat ke Jakarta, Bu. Ke Jakarta tok. Ya Allah, kok buru-buru saya gak siap no. Ke Jakarta aja kok siap-siap. No, tapi gimana nanti baju saya begini-gini? Eh, Jakarta masih bisa beli baju di sana. Tapi ini kubur alam barzah yang bisa saja lebih cepat daripada perjalanan daripada pergi ke Jakarta tadi. Ke Jakarta masih dua jam lagi, ajal bisa saja dua menit lagi. Apa sami'ta qala Isa bin Maryam? Apakah kau tidak mendengar? Maksudnya dengarlah omongan Isa bin Maryam alaihissalam. Ad-dunya thalathatu ayyamin. Dunia itu hanya tiga hari loh ya, sadar. Ini ngajak merenung. Unik ini. Dunia itu hanya tiga hari kalau orang paham. Amsi mado. Kemarin sudah berlalu. Nabiyatika min husyek, Kau tidak bisa berbuat apa-apa tentang hari kemarin. Bisa bu berbuat di hari kemarin? Gak bisa. Hari itu hanya ada tiga kemarin. Kau gak punya kemampuan apa-apa untuk berbuat di hari kemarin. Sudah kelewat. <clears throat> kemarin. Aduh seandainya terlanjur. Ya, kelewat. Wagadan dan esok hari la tadri atudrikuhu amla. Esok hari, hari itu hanya tiga. Kemarin berlalu dan engkau pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa di hari kemarin. Bisa berbuat apa, Pak? Nggak bisa. Dan esok hari yang kedua, esok hari engkau pun belum tahu akan ketemu esok hari atau tidak. Dan yang ketiga adalah yaumun anta fihi, yang ketiga adalah hari yang saat itu engkau ada di situ hari ini. Nah, ini baru benar. Yang lalu sudah berlalu. Yang akan datang belum tentu tiba. Tapi saat inilah faqtanimhu maka manfaatkanlah kesempatan di hari ini untuk kebaikan. Faqtanimhu ini. Maka manfaatkanlah Hari yang saat ini engkau ada di situ. Dan juga semak ingat kaulah perkataan Abi Dar Al-Ghifari, perkataan Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridho kepada Abi Dar Al-Ghifari. Ad-dunya thalatun. Dunia itu ada tiga. Ad-dunya thalatu sa'atin. Dunia itu hanya tiga jam saja. Sa'atun madat saat yang telah lewat sama kayak tadi kurang lebih ungkapannya. Wa sa'atun anta fiha dan jam yang engkau ada di situ. Wa sa'atun dan jam lagi la tadri atudrikuha amla dan engkau tidak tahu apa engkau bakal menemuinya atau tidak. Tiga jam tok. Enggak sampai sehari. Satu jam yang lalu, satu jam yang akan datang dan satu jam saat engkau ada di dalamnya. Lebih sempit lagi ini. Dan nanti akan dilanjutkan oleh renungan Imam Ghazali lagi. Kalau kalau kalau kalau Auf bin Abdullah mengatakan hari, hari kemarin, hari besok, hari ini dan bagimu hanya hari ini saja. Tapi didekatkan lagi oleh Abu al hari tidak pakai hari, jam. Waktu hanya tiga jam, jam yang sudah lewat, jam yang akan datang yang kau belum tentu menemuinya dan jam yang saat ini engkau berada di dalamnya. Walasta tamliku dan engkau tidak memiliki bil hakikati secara sesungguhnya illa sa'atan wahidatan kecuali satu jam yaitu jam saat ini saat engkau ada di situ. Idzil mautu min sa'atin ila sa'ah. Sementara kematian itu adanya antara jam dan jam. Jadi sangat cepatnya kematian itu. Jadi setelah ini kalau sudah datang kematian sudah tidak ada lagi kesempatan bagimu untuk berbuat. Kemudian dikata Imam Ghazali rahimahullah taala, semua kemudian ingatlah kaulah perkataan Syekhina, guru kami Abu Bakar Al-Warraq." Gurunya Imam Ghazali mengatakan rahimahullah semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Ad-dunya thalathatu anfas. Subhanallah. Lebih sempit lagi. Untuk kita merenung dunia itu hanya tiga nafas. Nafasun mada nafasmu yang telah lewat. Nggak bisa engkau tarik lagi. Amilta fihi amilta Yang kau perbuat ya. ma Amilta fihi engkau berbuat. jam di nafas bersama nafas itu ma amilta apa yang telah engkau berbuat. Nafas ada tiga. Yang pertama nafas yang telah engkau hembuskan dan selesai dengan pekerjaanmu di hari itu. Jika baik, baiklah yang kau dapat. Jika jelek, jeleklah yang kau dapat. Wanafasun dan nafas yang kedua adalah antafihi yang saat ini engkau ada di situ, yang engkau hembuskan. Wanafasun dan satu nafas lagi la tadri atudrikuhu amla apakah engkau mungkin menemui atau tidak. If kam min mutanafisin Alangkah banyaknya orang yang bernafas, nafasan, nafas. Fafaja'ahul mautu kemudian dikagetkan oleh kematian. Qoblan nafasil akhari sebelum nafas yang berikutnya. Alangkah banyaknya orang yang lagi bernafas, di saat itu dikagetkan oleh kematian sehingga tidak bisa bernafas untuk yang berikutnya. Falasa tamliku illa nafasan wahidan dan engkau tidak memiliki kecuali satu nafas saja. Milih hakikat secara sesungguhnya la yauman wala sa'atan, tidak hari, tidak jam, nafas. Jadi nafas. Fabadir maka bersegeralah. fiha dan nafasi di nafas ini, nafas yang satu ini. Al-wahidi yang satu ini ila taati untuk melaksanakan ketaatan qabla futa sebelum berlalunya nafas tersebut wa ila taubati dan kembalilah kepada taubat sebelum hilangnya nafas tersebut fa'allak fala'allaka kali-kali engkau itu fin nafas tsani di nafas yang kedua tamu itu sudah mati Allah. Jadi kalau sudah nafas itu adalah nafas terakhir, nafas kita yang terakhir, maka tidak ada lagi yang kita hembuskan setelah itu. Masya Allah. Jadi berpikir tentang nafas. Dipercepat malah oleh Abu Bakar Al-Warraq. Diberdek, di, di, di, lagi. Agar kita sadar bahasanya. Nafas saat inilah yang benar-benar saat ini kita miliki. Artinya ya saat itulah kita berbuat nafas ini. Nafas yang berlalu sudah nggak bisa kita tarik lagi. Nafas yang akan datang pun belum tentu untuk kita. temu berrezeki. Jangan tersibukkan dengan ham dengan peduli yang sampai meninggalkan akhirat sini urusan rizkimu allaka la ta'ishu karena mungkin sekali engkau tidak akan hidup fatahtaju ilahi sehingga kau tidak butuh kepadanya artinya apa diingatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Warraq dan Imam Ghazali rahimahullah taala yang harus engkau pikirkan adalah mempersiapkan bagaimana di saat nafasmu sudah tidak ada lagi di saat nyawamu sudah tidak ada lagi Apapun yang kau cari dari dunia ini bisa saja engkau kumpulkan dan ternyata engkau pun tidak membutuhkannya. Bukan di sini berarti seseorang tidak boleh mencari dunia. Akan tapi harus kita jadikan dunia itu bagaimana bermanfaat untuk nafas kita yang saat ini. Nafas kita saat ini itu. Anda dimiliki, diberi oleh Allah nafas saat ini. Dan Anda diberi oleh Allah dunia. Jangan sampai engkau mencari dunia dengan nafasmu itu Ternyata dunia yang engkau cari itu adalah dunia yang tidak engkau butuhkan. Dunia yang tidak pernah kita butuhkan. Kita mati, kita tinggal bersama anak-anak kita. Belum tentu digunakan untuk yang baik. Belum tentu digunakan untuk kemuliaan. Akan tapi yang akan berguna untuk kita dengan jelas-jelas adalah dunia yang kita gunakan untuk kebaikan di saat kita bernafas. Makanya hei orang yang diberi oleh Allah kekayaan, jangan menunda sedekah kalau setelah meninggal dengan wasiat-wasiat. Nah, kalau aku mati nanti tolong bantu masjid itu dan bantu pesantren itu. Eh, belum tentu wasiat itu dilaksanakan oleh anak-anakmu. Agar tapi saat ini nafasmu di saat engkau masih bernafas itulah berbuatlah baik. Di saat nyawamu masih ada di dalam dirimu maka saat itulah engkau untuk berbuat baik. Jangan menunda nanti nanti belum tentu adalah untukmu. Fayakunu waktu Jangan sampai engkau mencari mengumpulkan sesuatu yang engkau tidak butuh. Dunia yang tidak kita gunakan untuk Allah itu adalah sia-sia. Ya kuno menjadilah waktuka waktu mencari dunia itu adalah doaian sia-sia. Ibu mau pergi ke Jakarta. waktu dua hari tiga hari di sana. Di Jakarta itu ya perlu makan. Paling enak adalah bekal apa yang kita bawa uang untuk bisa beli nasi di sana ya. Cuman ternyata orang ini tidak cerdas. Yang dibawa ke sana sesuatu yang nggak butuh. apa tuh cangkul kompor gas uh, repot ya gitu sampai di sana nggak dipakai nyesel dia suami yang ngomong bu ngapain bawa begini kita beli aja repot ya pengen bawa aja sudah jangan bawa di sana sudah ada tempat tidur bawa kasur sendiri dari rumah sehingga berangkat ke Jakarta dua hari saja itu membawa macam-macam sesuatu yang tidak dibutuhkan di sana yaitu orang bodoh kalau membawa ke Jakarta itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di sana. Jangan sesuatu yang tidak di, dibutuhkan. Makanya itu sama kalau orang mengumpulkan dunia, jangan sampai kita mengumpulkan sesuatu yang tidak kita butuhkan setelah kematian kita. Maka bagaimana semua yang kita kumpulkan di dunia ini, di dunia ini menjadi bekal kita yang kita butuhkan di saat kita menghadap kepada Allah nanti. Berpikir cerdas. Supaya apa? Fayakun waktuka itu bukan doian, tidak sia-sia. Kalau engkau mengumpulkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, maka itu menjadikan waktumu sia-sia. Fadilan itu, waktu yang lebih, waktu yang enggak guna. Baik. Ma'asa tidak sepantasnya lah seseorang ayah tamal insanu berizki Memperhatikan, peduli sampai urusan rizkinya. Liyaumin wahidin. Untuk sehari saja. Itu sudah tidak terlalu penting. Itu sudah salah. Hanya mementingkan urusan dunia untuk kehidupan sehari. Kenapa sehari itu pun belum tentu. Apa satu jam pun belum tentu. Satu nafas pun belum tentu. Akan tapi semestinya kalau orang cerdas itu berpikir bagaimana aku berbuat sesuatu yang akan berguna. Di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat di tempat nanti, di tempat yang kita tuju nanti, disuruh ada persiapan-persiapan. Ini. Jangan sampai ini dia jadi cerdas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Jangan sampai kita di dunia ini melakukan sesuatu yang ternyata tidak bakal kita lihat nanti di akhirat. Dan begitu gamblangnya perkataan Imam Ghazali, cuman kadang permasalahan kita itu adalah hanya membaca semua ilmu ini Allah dengan akal kita, tidak pernah kita mencoba merasakan hati kita. Oh iya. Sungguh kita semua bakal mati. Imam Ghazali tidak melarang orang kaya kok. Hanya ini disebutkan dikritik oleh Imam Ghazali adalah orang yang kerjaannya nyari duit, duit, duit, duit, tidak pernah mencoba sadar bahwasanya duitnya itu untuk apa nanti. Akan ditumbuk. gitu. Kalau sudah mati tidak bisa membawa satu bantal pun tidak pernah dikasih oleh anaknya. Apalagi rumah megahnya dia, nggak akan dibawa. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia ngomong sama anaknya yang paling mencintainya dan cintainya, nah kalau aku mati tolong aku mau tinggal di sini seminggu saja tidak. Mau minta dikubur di rumah pun tidak boleh, kubur sana dibuang di sana. Semuanya akan seperti itu. kurma maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah kau tidak ingat apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ghazali? Apakah engkau tidak ingat apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li tak kepada Sayyidina Usama bin Zaid? Nabi Muhammad nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengomentari Usama bin Zaid. Ceritanya Sayyidina Usama bin Zaid itu membeli sesuatu ternyata pakai tempo sebulan. Sementara ia butuh kepada sesuatu tersebut kok karena nunggu se sebulan dia butuh saat itu. Wali budak, ia beli budak untuk bisa membantu di rumahnya. Cuman rumahnya budak itu belum bisa dibawa lalu si Usama itu beri kesempatan nanti sebulan. Bayar sekarang, bayar sebulan. Apa jawab Nabi? Amat tak jabuna min ta. Apakah kau tidak terheran-heran dengan Usama? al mushari dia membeli budak bisobrin syahrin tapi sabarnya sebulan. Ini dianggap sebuah anak. Inna Usama tala tawilul amali. Usama itu adalah angan-angan yang panjang. Belum tentu bulan depan itu adalah miliknya. Wallahi ma wadaktu qadamanin Nabi melanjutkan, wallahi demi Allah. Rasulullah mengingatkan. Ma wadaktu qadaman. Aku tidak meletakkan kaki sebelahku Wadhanantu anni arfa'uha lalu aku menduga bisa mengangkatnya. Jadi di saat aku bisa meletakkan kaki kananku, aku tidak pernah berkeyakinan kalau aku masih bisa mengangkatnya setelah itu. Akhirnya bisa keyakinan begitu cepatnya kalau ajal itu menjelang. Kalau begitu cepatnya ajal itu menjelang. Cuma memang ini Imam Ghazali mengingatkan masalah ini panjang sekali karena apa? Memang orang suka tidak ingat. Jadi kalau ada orang bisa mengingat meletakkan kaki kanannya, ahli iman akan berkata, aku belum ya, aku tidak yakin kalau aku masih bisa mengangkat kaki kuni. Walau kematan dan aku tidak dan aku tidak meletakkan makanan di mulutku fadhanantu anni usihuha dan aku menduga untuk bisa menelannya padahal sudah di mulut belum tentu kita bisa menelannya. Dan alangkah banyaknya orang ternyata tidak bisa menikmati itu semua. Di piring sudah Masya Allah tinggal makan, tak tanya mati. Ini sudah siap makan dan sebagainya, tak tanya kaget atau apa mati. Allah. Mana itu nasi yang sudah disiapkan? Yang ada di mulutnya pun belum tentu bisa ketelan. Bisa saja ajal sudah menjelangnya. Hatta yudrik lil mautu. Sampai ternyata aku telah didahului oleh kematianku. Waladhi nafsi biyatihi dat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Innama tu'aduna la'atin. Sungguh apa yang telah dijanjikan untuk kalian akan tiba. Hei ahli iman. Yang pernah dijanjikan kepada kalian akan tiba. Barzah, mahsyar, surga, neraka, hari akhir, kematian. Itu yang pernah dijanjikan. Itu semua akan tiba. Yakinilah dan sadari itu. Wa ma'antum bimu'jizina. Dan kalau sudah itu semua tiba antum kalian semua tidak bisa menolak. Bisa tidak tidak bisa menolak ketentuan Allah kalau sudah ajal tiba nggak bisa menunda ketentuan Allah ini. Minta sebulan lagi ya Allah aku untuk beramal baik. Tidak, wa ma antum bimu'jizina, engkau tidak akan bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau waktunya mati-mati. Fa'idha anta ayyuhar rajulu. Jika engkau wahai orang, di sini sebut kaum laki-laki, yang masuk di dalamnya adalah kaum wanita. Hai hamba Allah, hai orang. Jika engkau ingat tentang ini semua. Tadakkarta hadil adkar. Jika engkau mengingat ini semua peringatan-peringatan ini. Wawadabta alaiha. Wawadabta ala dhalika dan engkau terus tekuni untuk mengingat ini semuanya. Bili adati, kamu kalian ulang-ulang Watikrari terus kosura amaluka biidnillahi akan menjadi pendek angan-anganmu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fahina idin maka di saat seperti itulah taro nafsaka engkau akan menemukan dirimu tubatiru akan bersegera ila taati untuk melakukan ketaatan wa tu'ajjilu dan kau akan menyegerakan taubataka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Watas kutu maka akan gugur angka bagimu adalah maksiat maksiatuka kemaksiatmu. satu dan kau akan menjadi tidak cinta fit dunia dunia. Watalabiha dan engkau tidak senang untuk mencarinya. Wayakhiffu maka akan menjadi ringan. buka timbanganmu nanti. Perhitunganmu nanti akan ringan. Watabi'atuka dan dosamu nanti akan ringan. Wayakau kalbuka kuril akhirat sehingga hatimu akan mudah untuk mengingat akhirat wa ahwaliha dan mengerikannya suasana di akhirat nanti wa ma huwa illa min nafsin ila nafsin min nafsin ila nafsin tasiru ilaiha wa tu'ayyinuha wahidan fa wahidan tasulu angkal qaswatu maka ketahuilah sampai di sini fa yakhifu hisabuka sampai sini fa yakhifu hisabuka wa tabi'atuka wa yaqa'u qalbuka fi tadakkuril akhirati wa ahwaliha Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, jika engkau selalu merenung kayak tadi itu, merenung begitu dekatnya kematian. Merenungi itu dekatnya kematian, hari esok belum tentu untukmu. Nafasmu kalau sudah nafas terakhir engkau tidak akan bisa bernafas lagi. Dan bisa saja yang kau lakukan saat ini dari mengumpulkan dunia benar-benar tidak berguna untukmu. Kalau orang selalu berpikir yang demikian maka akan pendek angan-angannya. Kalau sudah pendek angan-angannya bergegas. Karena dia tidak menduga. Misalnya, aku tidak perlu menunggu esok hari untuk berbuat baik. Hari ini aku akan berbuat baik. Karena belum tentu esok hari adalah untukku. Kalaupun dia diberi oleh Allah kekayaan, dia akan berpikir bagaimana aku berbuat dengan kekayaanku agar berguna untukku. Sebab kalau aku timbun tidak pernah aku keluarkan, nanti tidak akan berguna untukku. Sisi lain dia berpikir untuk anak-anaknya karena memikir anak adalah penting. Jangan sampai anaknya nanti kelaparan meninggal karena anak dalam keadaan kelaparan itu adalah juga tidak diperkenankan jika ia mampu. Harus memikirkan masa depan anak. Akan tapi lihat, ia pun juga harus berpikir tentang masa depan dirinya. Sehingga sebagian hartanya diinfakkan, sebagian hartanya digunakan untuk kebaikan, kebaikan dan umurnya pun digunakan untuk kebaikan karena apa ia tahu bahwasanya yang ia butuhkan bekal setelah tidak adanya nyawa ini setelah dicabutnya nyawa adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan itu semua akan meningkat adalah di saat apa di saat pendek angan-angan kita orang akan semakin giat kalau pendek angan-angan orang kalau kerja kalau sudah batas waktunya maka dia akan bergegas cepat-cepat kalau tidak molor-molor targetnya. Kalau sudah waktunya, ayo besok selesai, harus selesai. Kalau tidak selesai nggak dibayar, ngebut. Ngerjakan sesuatu biasanya nyantai dulu. Kalau sudah pada waktunya ngebut ya seperti itu. Jadi sadar kalau sudah sekarang ini waktunya itu penting. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib selalu kematian ada di mata beliau. Ini belum tentu kita bisa ngomong selanjutnya. Saya pikir macam-macam. Saya berangan-angan macam-macam, tapi belum tentu ini semua adalah untuk kita. Belum tentu esok hari adalah untuk kita. Mang angan-angan banyak. Saya pengen begini, pengen begitu. Besok mau begini, mau begitu. Ternyata hanya tinggal cerita. Semoga panjang umur semuanya. Tapi permasalahan kita adalah lalai dan lalai-lalai. Seolah-olah kita tidak akan mati. Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala beliau adalah Orang yang pernah berkata syifa'an anil qita'u masdadtu yaqina kalau seandainya tabir itu disingkap niscaya sudah tidak tambah lagi keyakinanku artinya tabir gaib kalau seandainya Imam Ali bin Abi Thalib itu melihat neraka yang mengerikan surga yang amat indah imannya sudah tidak tambah lagi kenapa karena keyakinannya akan surga dan neraka sudah puncaknya orang yang seperti itu Neraka yang tidak pernah dilihat oleh matanya seperti yang sudah dilihatnya. Yakin seyakin-yakinnya akan neraka. Ternyata orang seperti itu pun masih sangat takut akan datangnya kematian. Ya, beliau takut jika datang kematian dalam keadaan beliau, beliau belum siap. Sehingga beliau pernah berkata, kalau seandainya aku harus memilih antara aku meninggal di depan mungkin kamarku. Atau meninggal di depan rumahku. Di depan pintu kamar, depan pintu rumah. Digambarkan Imam Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit berbaring di kamarnya. Di kamarnya ada pintunya. Setelah itu berjalan ke ruang tengah, ruang tamu, setelah itu ada pintu keluar. Kalau seandainya ditawarkan kepadaku untuk mati, mati di depan pintu kamarku dalam keadaan Islam, atau mati di pintu rumahku dalam keadaan mati syahid, sangat jauh perbedaannya. Orang mati biasa dalam keadaan Islam itu cukup selamat saja di akhirat. Tapi kalau sudah orang mati syahid pangkatnya tinggi di akhirat. Rupanya Imam Ali berkata, kalau aku harus memilih antara aku meninggal di pintu kamarku dalam keadaan Islam atau memang aku aku meninggal di pintu rumahku dalam keadaan mati syahid, niscaya aku memilih meninggal di depan pintu kamarku dalam keadaan Islam itu. Kenapa Imam Ali begitu? Beliau berkata, karena aku tidak tahu jika aku perpanjang angan-angan, belum tentu antara perjalananku sampai pintu sana itu imanku masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir loh, orang seperti itu khawatir imannya tercabut. Jadi belum tentu itu adalah untukku dan takut iman itu dicabut. Beliau adalah orang yang sangat yakin akan kematian, pun demikian beliau juga sangat yakin akan dicabutnya keimanan. Sehingga aman orang seperti itu. Takut dicabutnya iman, ya meyakini akan begitu dekatnya kematian, maka orang yang seperti itu akan selalu berhati-hati. Maka akan senantiasa berbekal, menjadikan perilaku, tingkah lakunya, gerak-geriknya adalah untuk berbekal di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghidupkan hati kita menjadi hati yang penuh kesadaran bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu sehingga kita akan bisa senantiasa berbekal dan berbekal dan berbekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah hari esok belum tentu untuk Anda. Yang benar-benar milik Anda adalah saat ini. Apa yang Anda perbuat? Selagi nyawa masih dikandung badan saat itulah akan tapi untuk berbuat baik jangan nunda esok hari. Karena esok hari belum tentu untuk kita. Bersegeralah untuk bertobat kepada Allah. Bersegeralah untuk meningkatkan kebaikan kita. Dan bersegeralah kita untuk memohon kepada Allah. Untuk diberi kemudahan-kemudahan dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan sampai kita menunda-nunda. Awas, menunda-nunda adalah namanya tulul amal. Menunda-nunda adalah panjang angan-angan dan ini merugikan kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab pada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan yaitu satu pertanyaan dari bapak-bapak, satu menanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Buya saya ingin menanyakan Saya Ini masih berkenaan tentang mencari dunia Saya anak pertama dari Satu keluarga Bapak ibu masih lengkap Masih bekerja Akan tetapi saya sebagai anak pertama itu Buya disuruh untuk bekerja oleh orang tua saya. Iya. Jadi apakah saya itu wajib? Artinya makom saya ini adalah makom tajrid atau makom asbab gitu ya. Sekian saja bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu oh ya apabila orang tua mempersiapkan untuk anak-anaknya biaya sekolah mungkin bu ya apakah itu juga termasuk kategori panjang angan-angan? Karena e, khawatirnya barangkali nanti tidak ada uang atau bagaimana, apakah itu termasuk kategori tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita sama Bu Yaya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda adalah seorang anak yang mendapatkan perintah dari orang tua untuk bekerja, sekarang yang harus Anda ketahui bahwa kapan Anda sudah akil balik, maka sebetulnya sudah tidak wajib bagi orang tua Anda untuk membekali Anda lagi. Jangan dipaksa orang tua untuk memberikan nafkah kepada Anda yang sudah gede dan sudah akil balik. Sebab kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak adalah anak kecil, anaknya yang masih kecil, atau anaknya yang sudah gede tapi gila atau anaknya yang sudah gede tapi tidak mampu bekerja selagi anda adalah sudah mampu bekerja maka tidak kewajiban bagi orang tua untuk biaya anda artinya anda perlu berpikir untuk bekerja untuk kelangsungan hidup anda dan itu sebuah kemuliaan juga. Pertanyaan yang bagus ini, apakah nanti dalam hal seperti ini, ini pertanyaan selanjutnya, orang tua yang biayai anaknya menyiapkan persiapan untuk anaknya, apakah tulul almal? Akan kita jawab ada sambungannya dengan ini. Jadi anda itu untuk mengetahui apakah anda di makom tajrid atau di makom sebab. Sekarang anda tanya diri anda sendiri. Siapa yang harus Anda bekali dalam hidup Anda? Jika ternyata Anda tidak punya tanggung jawab apa-apa. Orang tua memerintahkan kepada Anda hanya sekedar memerintahkan untuk kepentingan Anda, maka yang Anda pikirkan adalah juga kepentingan Anda. Dan sangat mulia jika seorang anak tidak merepotkan lagi kepada orang tuanya dengan bekerja sendiri untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Itu martabat yang sangat mulia. Jangan sampai orang tua kita tetap kita sibukkan dengan duit, duit, duit, duit sehingga orang tua kita yang seharusnya banyak sujud, banyak tobat masih kita seksa dengan urusan mencari nafkah untuk anak yang sudah dewasa. Jadi kalau orang tua Anda menyuruh Anda bekerja seperti itu, kemudian memang mungkin orang tua Anda berharap Anda mandiri, itu sebetulnya karena kasih sayang orang tua Anda masih membekali kepada Anda. Artinya Anda bukan makom tajrid saat itu, Anda harus mengambil sebab. Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Kecuali orang Anda, orang tua Anda berkata begini, "Nak, kau tidak usah kerja. Sudah saya cukupi. Yang penting kau ngaji, mondok saja sudah beribadah." Maka Anda itu makom tajrid. Tidak usah Anda mengambil sebab. Akan tapi jika orang tua Anda menyuruh Anda bekerja, itu adalah mungkin maknanya adalah karena orang tua Anda ingin bebas tidak memberikan nafkah lagi kepada Anda. Tapi kalau orang tua masih memberi kok anda re'e, kok cawe-cawe mencari duit, anda itu adalah melanggar makom anda. Makom tajrid. Ini ada sebagian anak, sudah dibiayai oleh orang tuanya untuk mondok. Dibiayai orang tuanya untuk mondok, untuk sekolah. Eh masih nyambi kerja. Itu sebetulnya khianat dengan orang tuanya. Orang tuanya belum tentu senang. Padahal yang diinginkan oleh orang tuanya agar dapat ilmu. Eh kerja. Nah, sambil kerja, padahal sudah dicukupi, nak kamu tinggal ngomong, nak. Makomnya itu makom tajrid. Tajrid itu adalah nggak nggak punya tanggung jawab di bawah naungannya. Berbeda jika anda itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Mungkin anda adalah seorang bujangan yang tidak punya tanggung jawab. Jika anda orang yang punya tanggung jawab istri dan anak, selagi anda sudah mengambil satu keputusan untuk menikah, maka ketahuilah anda tidak boleh berada di makom tajrid. Anda harus mengambil makom sebab. Sebab Anda urusannya dengan orang lain, mengambil anaknya orang tidak akan dikasih makan. Ini. Tapi sebagai Anda masih sendiri dan Anda tidak punya banyak kebutuhan, maka Anda di makom tajrid sebetulnya. Kalau Anda mencari uang berlebihan tidak jelas untuk apa, ya sudahlah cari duit saja. Maka itu Anda melanggar makom Anda, maka susah mendapatkan kemuliaan nanti. Anda akan dibebani oleh Anda, anda mencari sesuatu yang sebetulnya tadi kata Imam Zali tidak Anda butuhkan. Jika seorang tua mempunyai anak yang banyak, kemudian dia bercita-cita untuk menyekolahkan anaknya sampai dia mandiri urusan agama dan urusan dunianya, maka yang demikian itu seorang tua itu karena pengen mem mem membiayai anaknya menyekolahkan anaknya, itu ia adalah bukan di makom tajrid, di makom sebab. Karena masih punya naungan tanggung jawab anak-anaknya. Dan memberi nafkah orang yang tidak wajib kita beri nafkah pun kemuliaan. Karena mungkin anaknya pengen konsentrasi belajar. Nak, kamu tidak usah bekerja dulu. Yang penting kamu sekolah yang benar. Nyantri yang benar. Belajar agama yang benar. Engkau tidak usah pikir apa-apa. Biaya biar aku yang menyiapkannya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua untuk anak seperti itu adalah kewajiban sebetulnya. Kewajiban dan itu kemuliaan. Dan itu seorang tua tidak boleh masuk makom tajrid. Tidak boleh enggak usahlah. Sementara dia punya anak. Selagi orang tua punya anak berpikirlah untuk masa depan anak dan memikirkan masa depan anak itu. Itu bukan panjang angan-angan asalkan yang dipikirkan masa depan akhiratnya. Ibu membiayai anak, anaknya untuk apa? Agar kenal akhirat. Kalaupun diberi arahan untuk dunia, dunia untuk akhirat. Misalnya jadi dokter tapi yang benar. Diniati untuk apa nak? Kamu mencari ilmu kedokteran untuk bisa berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad. Yang benar lah ya, jangan hanya cari duit, cari duit, cari duit. Ya mi, aku akan infak dalam banyak waktuku untuk fakir, untuk ini dan sebagainya. Maka seorang tua yang membiayai anaknya semacam ini bukan panjang angan-angan. Karena ingin menjadikan anaknya orang benar. Tapi kalau hanya dicetak menyiap, menyekolahkan anaknya murni untuk urusan dunia yang tidak kenal agama, itu panjang angan-angan betul. Sebab berbuat untuk menyiapkan esok hari, untuk akhirat, itu adalah bukan panjang angan-angan. Justru itu adalah termasuk yang pendek angan-angan. Karena apa? Aku ingin mempunyai anak yang soleh yang bisa mendoakanku. Karena apa? Bisa saja aku mati esok hari. Bisa saja aku mati esok hari. Jadi berbekalnya seorang tua, mencarinya bekal seorang tua untuk anaknya, tapi ini bukan untuk dia tidak berangan-angan panjang, akan tapi ia menginginkan anaknya nanti bisa berguna setelah dia mati. Jadi bukan, jadi bukan panjang angan. Jadi seorang ibu nabung, Kenapa nah, untuk apa? Agar anakku nanti mondok, nyaman dan sebagainya. Yang dipikir kemuliaan. Tapi kalau sudah yang dipikirkan adalah murni dunia, betul-betul tulul amal. Ketahuilah wahai ibu, anakmu yang engkau didik untuk kenal dunia, cari dunia, belum tentu ingat engkau untuk mendoakannya. Maka sia-sia jadi tulul amal jadi sia-sia itu, panjang angan-angan. Mikirkan adalah dipikir yang di, yang yang dipikir adalah hanya urusan dunia anaknya, dunia anaknya yang tidak berguna. Artinya apa? Kita berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya nanti di akhirat. Maka perlu kita merencanakan segala sesuatu adalah yang berguna untuk kita. Kalau Anda ingin berbuat mengumpulkan uang yang berguna untuk kita. Anda mencari, maka kami menghimbau siapapun yang bakat bekerja cari duit kaya raya. Ayo jadi orang kaya raya. Tapi ingat, Jangan kaya raya mu karena panjang angan-angan. Justru kaya raya untuk siap kematian. Kenapa engkau bekerja keras di duit yang banyak? Orang mukmin harus kuat. Kenapa begitu? Kita ingin membangun madrasah sana, pesantren sana. Kita ingin mempersiapkan untuk peperangan. Untuk kemajuan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bukan panjang angan-angan. Justru orang semacam itu pendek angan-angannya. Karena apa? Yang dipikir mencari dunia hanya untuk siap kematian. Ia berpikir Mumpung aku bisa bekerja, mumpung aku bisa mencari duit, maka aku akan cari duit untuk nah yang dipikirkan kemuliaan. Sebetulnya yang dicari apa? Agar aku punya bekal di saat aku menghadap kepada Allah SWT. Sehingga di matanya adalah kematian. Kalau orang selalu ingat kematian, lihat perilakunya akan terarah. Ia mencari duit karena ia ingat mati, duit pun akan digunakan untuk mempersiapkan kematiannya nanti. Ia punya pangkat kalau dia ingat kematian maka ia akan selalu menggunakan pangkatnya untuk persiapkan setelah kematian. Nah kalau orang selalu ingat kematian, apalagi yang dilakukan adalah untuk untuk mempersiapkan dalam kematian, maka itu tidak dianggap sebagai orang yang panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan adalah yang berbuat seolah-olah tidak mati-mati. Itu lupa mati itu yang menjadi masalah. Panjang angan-angan itu lupa mati. Orang ingat kematian itu adalah orang yang pendek angan-angannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang perlu ditanyakan masih ada waktu? Satu lagi bapak-bapak dan satu lagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini ibu ya, sebentar lagi kan akan Idul Adha ya. Nah kita bagi orang yang punya uh, berkewajiban untuk kurban bagaimanakah syarat-syarat untuk kita berkorban uh, apakah uh, korban itu wajib bagi yang sudah mempunyai kelebihan kalau kalau tidak bagaimana kewajiban kita gitu itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah sholat tasbih Bu ya. Sholat tasbih sering dilaksanakan. E, kalau rekat kedua <laughs> sering kato gitu. Ya? Sering nggak khusu jadi tasbihnya tuh sering kelewat. <laughs> jadi e, itunya tuh e, apakah batal harus diulang atau gimana gitu diselipkan di mana ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim hukum kurban adalah sunnah bukan wajib hukum kurban adalah sunnah menurut jumhur ulama Jadi menurut madhab kita Imam Syafi'i hukum kurban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Yang harus difahami di sini bahwa sunnah korban ini ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah ainiyah. Kesunahan yang dibebankan atas orang per orang yang berlaku setiap kali menemui bulan haji Idul Adha. Artinya disunahkan atas Anda orang per orang untuk menyembelih korban dan setiap tahun dan inilah loh langsa, sering salah pak disalah paham apa ditangkap dengan salah paham korban itu bukan sekali ada orang ditagih duitnya miliaran. Pak Haji, Pak Haji korban. Oh saya sudah. Kapan Pak Haji? 20 tahun yang lalu. Sehingga ada sering pertanyaan. Buya kalau saya belum korban. Kemudian saya. Kalau saya sudah korban. Sudah korban ya. Tahun ini saya pengen akekah. Kok panimat sudah korban? Memangnya korban itu gimana sih caranya? sudah korban. Artinya korban sekali, bukan sekali korban itu disunahkan. Jadi korban itu disunahkan atas anda kapan itu? Kapan anda menemui Idul Adha? Sunnah ainiyah atas orang per orang. Sunnah bukan wajib. Kalau ternyata kita tidak mampu berkorban atas orang per orang, kalau kita punya anggota keluarga lima ya lima Sunnah kita korban berapa? Lima. Kalau tidak mampu, maka ada sunnah kifayah. Salah satu anggota keluarganya menyembelih, bapaknya menyembelih. Seperti Nabi menyampaikan, Hadi uthiyati wa ahli baiti, ini adalah korbanku dan keluargaku. Satu diniatkan untuk sekeluarga. ini, namanya sunnah kifayah. Jadi semestinya di rumah anda itu semuanya berkorban. Kalau punya duit. Kalau tidak punya duit paling tidak satu. Nah kalau budaya ini ada benar-benar insya Allah nggak ada yang dapat kambing tiga on. Nah ini. Dan ini di negeri-negeri yang dekat kepada syariat Nabi Muhammad berjalan. Waktu kita sekolah itu dulu. Kalau kita dapat kambing. Dapat kambing di hari Idul Adha. Bukan sepatis kresek. Ada orang, ya nanti saya mau kirim daging gitu. Saya pikir kirim daging, inget-inget di Indonesia, kirim daging, sak plastik resik, gitu kan. plastik <laughs> resik begini. Tak tanya ada ngirim tetangga, ada dua orang ngomong, nanti saya kirim daging, melihat orang Indonesia kasihan, tak pikir kirim daging. Setelah ngirim daging, separuh kambing. <laughs> kalau ngirim separuh kambing, wah ini kalau orang Indonesia begini kan enak. Pak Haji kaya raya aja korbannya 20 tahun yang lalu. Korban sekali itu. Sudah gitu sudah pesen nanti. Pesen apanya <laughs> gitu ya. Jadi kita ilah bahwa korban itu ada namanya sunnah ainiyah. Setiap kali kita melewati bulan Idul Adha maka kita disunahkan korban dan pahalanya gede kalau anda menyembelih kambing hari ini dapat pahala anda menyembelih kambing hari ini sedekah dapat pahala Hala, akan tapi jika anda nyembelih kambing pas hari Idul Adha, dapat pahala lebih gede karena anda kesunahan untuk berkorban. Ada lagi nanti sunnah kifayah dan paling tidak ini wahai ahli iman. Jadi kalau anda semuanya punya satu keluarga, ya sudahlah paling tidak satu kambing. Dan caranya bisa anda bagi tiga, sepertiga anda bagi-bagi keluar, sepertiga adalah untuk anak-anak anda, jangan sampai anak anda ngiler. Nyembelih kambing, oh, boleh makan. Lah ini salah pahaman. Jangan sampai anak anda ngiler, sepertiganya dimasak untuk anak-anak kita, sepertiganya untuk tamu hari raya Idul Adha mungkin ada orang yang akan datang kepada anda. Ini di saat anda menjalankan sunnah kifayah. Satu kambing untuk keluarga. Jadi kalau satu persatu mungkin bisa dibagi-bagi keluar. Tapi kalau giliran sunnah kifayah, saya hanya bisa nyembelih satu kambing, satu belas. Dibagi tiga. Bagi tiga, sepertiga ada dibagi-bagi. Sepertiga dimasak untuk anak-anak kita. Seperti lagi, sepertiga lagi di, disiapkan untuk tamu-tamu yang akan datang. Itulah caranya. Jadi paling tidak jangan sampai di rumah kita itu tidak ada nyembelih kambing kalau bisa. Caranya apa? Ya mulai dari bulan Syakban itu sudah beli kambing kecil. Ya, tiga tahun tiga bulan lagi kan gede ya. Jadi bulan Syakban ini bulan apa sih? Ya sudah lewat ini. Kalau sekarang harus beli kambing gede ini. Tapi bisa direncanakan ini. Subhanallah ada suatu ketika ada satu orang itu ternyata hanya seorang tukang ojek. Itu setiap tahun korban ya ini dalam sebuah kisah. Dia berpikir setelah lu korban untuk untuk korban. Setiap tahun berkorban dia. Karena sesuatu kalau direncanakan mah enteng, satu juta lima ratus. Itu kalau tak beli kambing ke gede. Kalau anda setelah hari raya Idul Adha nanti lihat kambing-kambing itu kan banyak dijual lagi murah ya. Beli aja itu yang murah-murah, yang kecil-kecil lah. Ya, beli kambing kecil setelah itu Adha. Untuk kapan? Persiapan itu Adha yang akan dah datang. Nah, Masya Allah untuk korban. Bahkan gede itu nanti, bisa segajah itu nanti. <laughs> Karena sudah 8 bulan, 9 bulan. Jadi kalau kita merencanakan itu akan bisa. Dan perencanaan itu biasanya dasarnya ilmu. Nah permasalahannya kita tidak ngerti ini semuanya. Dipikir itu lagi korban sekali selesai. Nah, ini salah paham. Makanya satu kampung kambingnya 20 sapi 4. Dipikir sudah banyak. Iya, banyak gimana. Setelah dibagi benar-benar ada yang dapat 4 on, 6 on. 6 on itu adalah sate 3 tusuk. Ganjel di gigi. Sudah begitu ada program korban dikalengin. Aneh lagi nih. Kayak di Indonesia kebanyakan daging, korban dikalengin. Apa itu judulnya? Ikan patin, ikan lohan katanya ya. Eh, ikan lohan ikan patin nih, saya lihat nih. Zamannya korban di kor netin nih. Ini untuk apa ya Ustaz? Bener-bener lah kalau ngurusi korban itu. Kayak di Indonesia sudah kebanyakan daging sampai orang pada kebanyakan daging. Itu kisah pengorbetan daging itu di Saudi sana. Di saat daging bakal busuk, di saat daging malah menjadi penyakit, ada kontraktor dari Kuwait, dari Qatar, dari dari dari Kuwait, dari mana? Ia bermusyawarah dengan para ulama bagaimana daripada daging-daging itu busuk menjadi mudarat berbahaya sehingga dikalengin dikirim ke Afrika dan sebagainya. Ia ya, pantas kasusnya di sana kebanyakan dah ini diweru, dipleret. Loh kok ada program pengalengan daging? alas saja Pak, mau dikirim ke daerah-daerah sana. Daripada begitu, biaya pengalengannya saja duitnya kirim ke sana, itu bisa dimakan. Biaya pengalengan kan duit lagi. Dan ada slogannya Pak, akal amal Anda lebih banyak. Nunda amal tuh gak segera dimakan lo orang fakir itu. Itu sudah diingatkan masih saja nggak sadar-sadar -sadar itu bukan malah benar itu. Lihat, nggak segera dimakan itu seharusnya daging sudah dimakan hari ini. Orang fakirnya yang hari itu, tatonya ditunda berapa bulan. Pengiriman ke sana, biayanya pengirimannya. Kan ada peng, biaya pengirimannya, biaya pengalengannya. Kalau transfer duit, duit pengaleng, biaya pengalengannya saja itu dikirimkan itu sudah bisa dimakan di sana. Gak tahu kok ada macam-macam di Indonesia. Dipikir itu gaya. Cuma yang tertipu orang-orang kaya paling senang korban di situ. Oh ini kaya keren, makan kaleng. <laughs> Innalillah ya Ustaz, tolonglah. Karena kita langsung terjun lihat di masyarakat itu. Pernah suatu ketika, ibu dapat daging bu? Iya. Berapa bu? Banyak. Berapa? Itu 6 on tadi. <laughs> Innalillah. Itu pun ternyata ada kelompok berapa orang di daerah sana datang tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian, Masya Allah. Kalau kok masih dikalengin itu gimana rumusnya itu? Hah? Kalau diceritakan pada zaman Nabi SAW ada menyimpan, mendendengkan meng, apa? daging korban yang didendengin, didendengin. Itu ada kisahnya, bukan kisahnya kayak kekurangan itu. Jadi tolonglah benar-benar di, di, di, dipahamilah hal-hal semacam ini. Dan kemudian hari raya korban itu maknanya apa? Bagaimana agar umat ini bisa bersenang-senang di hari raya itu. Yang fakir bisa makan daging, tatonya daging masih disimpan. Disimpan untuk dikirim ke sana. Aduh, Masya Allah, musibah. Lah kalau memang betul-betul kita itu merencanakan pengiriman daging itu misalnya ke Papua atau ke Maluku atau ke daerah-daerah timur sana. Lebih baik direncanakan mulai sekarang, duit korban itu dibawa ke sana, beli kambing di sana saja langsung sembelih sana. Biar tidak habis-habis duit untuk biaya pengiriman dan sebagainya. Tidak tahu ini bagaimana itu. Secara ekonomis menguntungkan atau tidak? Ini kan. Nah, ini ini ini perlu dipikirkan. Jadi korban. Kemudian jika tidak ada ulur haram kita menunda korban sampai hari tashrik Jika tidak ada udur, tidak diperkenankan menunda membagi korban lebih dari hari tashrik Hari tashrik adalah hari korban itu hari hari korban, setelah itu tambah hari 11, 12, 13. Kalau sudah masuk maghrib hari tashrik hukumnya haram kita menunda pembagian korban sampai hari itu tanpa udur. Jika ada uzur misalnya terlalu banyak daging dan masyarakatnya luas dan kita tidak akan mampu menyelesaikan penyembelihannya dalam waktu singkat, maka itu uzur. Uzur. Tapi selagi tidak ada uzur, maka di pondok itu biasanya sampai hari satu tasrek satu dua tiga. Karena apa? Bisa mungkin hari ini menyembelih berapa kambing dibagi ke sana. Hari kedua bagi ke sana sampai hari tasrek yang ketiga. Ini maka ini pun harus diperhatikan pembagian dan penyembelihannya penyembelihannya pun harus setelah setelah kita itu melakukan sholat hari raya itu Adha. Ada sebagian itu nyicil katanya. Orang pada malam takbiran itu sudah nyicil nyembelih kambing. Katanya di katanya di Cirebon ada. Kenapa kok nyicil? Ya nanti biar besok ringan. Bukan begitu caranya. Jadi sembelihlah adalah setelah kita itu melakukan sholat hari raya Idul Adha. Ini diantaranya hal yang harus kita mengerti. Adapun masalah kambingnya, yang penting gede sajalah. <laughs> semakin gede semakin bagus. Semakin gede semakin bagus. Dan tidak harus kambing laki-laki. Kambing laki-laki kuntet. Mending kambing perempuan gede. Gitu ya. Karena kambing laki-laki gede. Tarung, apa? Apa dah? Tanduknya saja. <laughs> Wah gede tanduknya, wah gede tanduknya. Ini orang nggak makan tanduk. Ini, ini nggak makan tanduk. Jadi dan tidak ada perbedaan antara kambing laki-laki dan kambing perempuan. Cuman umumnya kalau kambing laki-laki itu gagah gede, itu umumnya. Cuman ada sebagian kambing kan jenisnya macam-macam. Ada kambing perempuan gede ya karena jenisnya jenis yang murah. Tapi kambing laki-laki dan kalau sudah hari raya korban itu biasanya orang langsung lihat tanduknya. Memang ada isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanduk, yang jatuh gigi. Itu sebetulnya untuk membatasi umur, jangan terlalu kecil. Umumnya kalau kambing itu sudah giginya jatuh, sudah usia. Kalau usia biasanya gede. Anu itu. Lah sudah gigi jatuh, tarung ta tanduknya gede tapi kurus. Nah ini ini nanti untuk bikin sop saja kuahnya saja yang banyak. jadi ada, ada beberapa hal yang yang harus dihadirkan. Jadi upayakan jika anda memberikan korban yang paling gede kalau bisa. Yang paling gede sebisa mungkin gede gede gede itu. Baik ini saja masalah korban. Kemudian sholat tasbih. Kalau sholat tasbih itu dihimbau ibu untuk bisa membaca tasbih 300 kali itu terbagi pada empat rokaat sehingga setiap rokaat itu paling tidak, setiap rokaat itu 75 biasanya dibaca sebelum baca fatihah 15 sebelum rukuk 10 25 tambah waktu rukuk 35 iktidal 45 sujud 55 duduk di antara sujud 65 sujud lagi 75 ini kalau 75 kali 4 berapa 2005 2500 300 kalau ngitung rokaat susah, lo ngitung duit cerdas. <laughs> ngitung ngitung tasbih. Jadi 300. Nah, kalau tiba-tiba ibu lah kok kelupaan, itu tidak membatalkan sholatnya tasbih ibu. Nanti dikodok saja. Maksudnya apa? Kalau tadi 15 jam misalnya, sebelum rukuk itu kan semestinya kita membaca. Cuman karena ibu ngantuk, tak taunya sudah roh Rokok ya sudah diperbanyak aja ditambahkan waktu rukonya tadi. Yang tadi gak kebaca dibaca itu. Lah kok lupa lagi? Ya nanti lagi setelahnya. Jadi pokoknya bisa saja nanti ngumpul di terakhir waktu sujud terakhir. Ngapain lama-lama? Oh, mulai tadi saya lupa terus. Karena gak pernah sholat tasbih. <laughs> Lah kan bisa saja. Jadi nggak membatalkan, tinggal nanti dikodok di setiap tasbihnya. Yang 10 jadi 20 bawahnya setelahnya. Kalau 20 jadi eh yang 10 jadi 20 atau kalau 2 ya 30 gitu. Jadi tidak membatalkan. Kalau sampai assalamualaikum lupa lagi, ya tetap sah salat tasbihnya. Sebab membaca tasbih di sini hukumnya sun sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sampai di sini saja para ibu, para bapak, para hadirin hadirat. Jangan lupa esok majelis Ahad pagi. Insyaallah yang akan kita bahas adalah masalah nafkah ya. Masih ingat janji masalah nafkah suami kepada istri. Eh, terus berapa kadar dan ini juga nanti para suami pada takut waduh nanti saya yang diantemin bukan nanti pak jangan khawatir nanti akan disebutkan di situ para perempuan tidak boleh banyak nuntuk langsung mau datang saya saya memang judul itu tidak boleh disebutkan aslinya kalau judul disebutkan nanti ada orang wah saya kena nanti malas ngajinya ya, ya, ya. Nah, jadi itu nanti ceritanya bapak-bapak memberi nafkah yang benar. Satu sisi apa ibu-ibu jangan suka banyak nuntut itu. Ada pula nih itu. Nanti kalau nggak masalah nafkah masih kan ada di antara kita yang kurang misalnya nafkah kurang. Kalau memang ternyata seorang suami tidak bisa memberi nafkah karena memang kelemahan fisiknya, tidak bisa bekerja ataupun kerja pun masih gagal-gagal, tidak dosa dia. Maka giliran seorang istri untuk sabar dalam hal itu. Nanti ada keindahan. Jadi jangan khawatir gara-gara disebutkan judulnya nggak datang besok ini. Ini tapi syarat judul itu jangan disebut kalau pengajian. Ini membahayakan nanti. Baik. Sebab kadang orang itu belajar itu adalah dengan hawa nafsunya untuk mencari-cari kesalahan orang, lupa bahwasanya dia juga orang. <laughs> Ini karena mau lihat orang lain Kalau lihat ada kiai ustadz ceramah tentang penyakit hati atau kesalahan dia langsung wah benar tuh tetanggaku, wah itu suamiku, oh istriku. Jadi dia sendiri tidak pernah menyadari itu semua. Baik, insya Allah ketemu esok pagi. Jangan lupa setengah tujuh sampai jam delapan. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la wa akrimna wa la وأثرنا ولا علينا إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Engkau tahu hati kami ya Allah Yang kami mampu adalah berusaha untuk membersihkan hati Dengan belajar seperti ini ya Allah Karena kami ingin bersih hati kami Tetapi hakikat yang hakikatnya Yang membersihkan hati kami hanya Engkau ya Allah maka kami mengadu kepadamu ya Allah Bersihkan hati kami ya Allah Wahai dat yang maha suci Sucikan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya ya Allah Kadang kami mendengki ya Allah Dan itu kamu kami rasakan ya Allah Kadang kami mendendam dan itu juga kami rasakan ya Allah Kadang kami sombong ya Allah Dan kadang itu pun kami merasakan dan kami sadari ya Allah maka kami mohon jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati itu semua ya Allah wahai yang Maha Suci. Jangan biarkan hati kami terus-terus-terus dengan kekotorannya. Ya Allah wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik dan tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Zaman-zaman dosa, zaman-zaman fitnah ya Allah. Jika engkau telah menjaga kami dan menjaga hati kami ya Allah sungguh Sebesar apapun tantangan dan godaan tidak akan mempengaruhi kami ya Allah. Akan tapi ya Allah sebesar apapun usaha kami untuk menjaga iman dan hati kami, jika engkau tidak menjaga dan tidak melindungi kami, maka kami pun akan terjerumus dan tersesat. Maka kami mengadu kepadamu, ya Allah. Jagalah kami, jagalah anak keturunan kami, jagalah keluarga kami, dan jagalah iman mereka semua, ya Allah. Ya Allah kami saat ini berkecimpung dengan dunia Setiap hari kami bekerja mencari dunia Jangan sampai Ya Allah saat kami mencari dunia adalah untuk dunia Akan tapi Ya Allah titipkan di hati kami kerinduan untuk akhirat Sehingga di saat kami bekerja mencari dunia Yang kami ingat adalah akhirat Ya Allah Kami ingin membeli akhiratmu dengan dunia kami Ya Allah Jadikan keyakinan kami seperti itu Allah Ya Allah Kami ingin membeli akhiratmu dengan dunia kami Ya Allah Kami ingin bekerja untuk mendapatkan kemuliaan di akhiratmu ya Allah. Jangan sampai kami menjual akhirat kami ya akhirat ya Allah untuk dunia ya Allah. Ya Allah jangan sampai kami menjual akhirat untuk dunia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu. Jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu ya Allah. Hawa nafsu yang mengajak kepada kebusukan atau hawa nafsu yang menyelim, yang membungkus kebusukan dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, hawa nafsu yang ada pada diri kami sendiri. Kami mohon, kami mohon, kami mohon, Ya Allah. Mudahkan kami, Ya Allah, untuk mengikuti kebenaran, Ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, Ya Allah. Urusan di dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Urusan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Mudahkan dan selesaikan, Ya Allah. Suami istri ya Allah Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu Dengan anak-anak soleh solehah Yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Rizki yang halal Penuh berkah ya Allah Dan kami mohon yang sempit rizkinya Lapangkan ya Allah Dengan rizki yang halal yang bisa mereka jadikan Untuk bekal menghadapmu gelak ya Allah Yang kau berikan pangkat Jadikan pangkat mereka adalah Bisa menjadi bekal mereka di saat menghadap kepadamu ya Allah Ya Allah yang telah engkau berikan kekayaan Ya Allah jadikan kekayaan mereka adalah kekayaan yang membawa keselamatan untuk mereka Jangan sampai ada di antara kami terjerumus dalam kehinaan Karena nikmat dan karunia yang kau berikan kepada kami Jauhkan kami Ya Allah dari terlilit hutang Ya Allah Siapapun yang saat ini yang terlilit hutang Kami mohon Ya Allah lapangkan mereka untuk membayar hutang Mudahkan mereka untuk membayar hutang Ya Allah Ya Allah yang sakit sembuhkan Yang Ya Allah yang sakit sembuhkan Ya Allah yang saat ini bermusuhan maka berikan kepada mereka cinta sehingga tidak bermusuhan lagi. Ya Allah, ya Allah yang belum menikah Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka anak yang soleh soleha ya Allah. Ya Allah rindukan kami kepada Ka'bah ya Allah. Rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon sebulan lagi adalah bulan haji ya Allah. Hamba-hambamu menghadap kepadamu ya Allah. Dengan berbondong-bondong pergi ke Ka'bah ya Allah ke Makkah. Untuk melaksanakan ibadah haji maka kami mohon dari tempat yang mulia ini ya Allah. Mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah ya Allah. Kami ingin bertawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin melakukan sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin wukuf di tempat wukuf kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat ya Allah di Madinah ya Allah. Kami ingin memasuki masjid kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin, kami ingin, kami ingin ya Allah semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon mudahkan kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad dan mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji dan kami mohon ya Allah seperti engkau kumpulkan kami saat ini kumpulkan kelak kami di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kumpulkan kami kelak di surga ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan ya Allah ingatkan kami akan kematian dan panjangkan umur kami ya Allah jangan sampai kami lalai akan datangnya kematian ya Allah jangan sampai kami berpanjang angan-angan ya Allah Jangan sampai kami berpanjang angan-angan ya Allah agar kami tidak menunda taubat kami, agar kami tidak menunda ketaatan kami. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ampuni guru-guru kami dan ampuni orang tua kami. Ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah.